Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Sia TV One Titian Kolbu yang dirahmati Dimuliakan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Semoga anda dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Senang sekali saya Titi Kirani kembali hadir menjumpai anda di Titian Kolbu dan sudah bersama-sama kami di sini Ustadz Taufikur Rahman yang insya Allah akan menemani kami semua di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz ya di tengah-tengah kesibukan masih bisa menemani saya di titian kolbu. Paling enak makan sop jamur, mm-hmm. dimakan dan dicampur sama mie kalau kita mau panjang umur kan disuruh biar aja silaturahmi. <laughs> Amin subhanallah. Iya. Sama yeah. halnya dengan ibu-ibu yang sudah ping-ping di sini subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Sehat semua Ibu. Alhamdulillah dari pengajian mana ini? Baitur Baitur Rahim daerah Pondok Lapa di Masjid Baitur Rahim Pondok Lapa. Jakarta Timur. Disebutin Bu biar promosi Jakarta Timur, Pondok Kelapa. <laughs> Kenapa Ibu? Oh, Kapling Marinir. Siap. <laughs> itu. Saya semua ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik pemirsa insya Allah selama satu jam ke depan kita akan membahas tentang menjalani hidup sebagai single fighter. Oh salah, <laughs> single single parent. Nah di zaman seperti ini ibu kita sering kali ya melihat berita ataupun mungkin dari saudara-saudara ibu, kerabat ataupun tetangga yang menjalani hidup sebagai single parent atau menjadi seorang maaf istri yang menafkahi dirinya sendiri dan anak-anaknya ataupun suami yang ditinggal istri. Nah memang manusia diciptakan eh, oleh Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangannya Ustadz ya. Gitu. Jadi kalau misalnya salah satu di antara kita menjalani hidup seperti itu pun juga tidak mudah. Nah, Ustadz, apa sih bekal yang harus dimiliki sebagai seorang yang menjalani hidup sebagai single parent? Silakan Ustadz. Para ibu sekalian yang saya hormati rahimakumullah Pemirsa TV dimanapun Anda berada Jadi kalau merujuk kepada bahasa Nabi dikutip oleh Said Ahmad al Hasimi beliau mengutip daripada sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abai Haki. Ya, kondisinya agama mengajarkan baik sudah masih berpasangan ataupun sudah dalam kondisi single parent, Nabi mengingatkan isna'u li sitan min antusikum. Berbuatlah untuk diri kamu enam hal sampai Nabi berani memberikan jaminan admam lakumul jannah niscaya kalau kamu mampu melaksanakan enam hal ini walaupun dalam kondisi sendirian single parent bahasa sekarangnya kalau itu laki-laki namanya duda ya malu juga menyebut ya bu ya kalau perempuan mohon maaf namanya apa bu Uh, mungkin bahasa saya kemarunda ketemu Taufik Rahman biar juga maupun jana tetap hatinya beriman. ya, singkatnya yang pertama Nabi mengingatkan apa? Usduku benarkanlah, selalu berkata jujurlah pada ucapan kamu. Yang kedua, Nabi juga mengingatkan kepada kepada kondisinya baik sendiri maupun masih berpasangan. Tunaikan, penuhi janji-janji kamu dan selalu laksanakan amanah-amanah kamu lantas yang keempat diantaranya dibesarkan wahfadu furujakum tetaplah kamu tetap mampu menjaga farji kamu kemaluan kamu baik dikala masih berpasangan maupun dikala sendirian jadi subhanallah ketika zaman Rasulullah pun juga ya Rasulullah harus istilahnya kita sebagai manusia harus selalu dalam menjaga menghormati apa yang kita punya ya Ustaz ya. Jelas ya. ya. Bahkan ya agama menganjurkan ya kalau zaman sekarang boleh dikatakan kalau meminjam bahasa Nabi as-sabru alal maksiyah, sabar ketika menghadapi kemaksiatan yang berat. Kan udah nggak asing lagi. Ibu mohon maaf istilah SLI selingkuh itu indah naudzubillah min dalik TTM teman tapi mesra ya ini mah kalau landasan nggak punya iman nggak ada kemungkinan terjadi Makanya baik yang masih berpasangan maupun yang dalam kondisi single parent, baik itu perempuan maupun laki-laki dianjurkan dalam agama ada istilah as-sabru alal mus, alal maksiat sabar ketika menghadapi kemaksiatan. Sementara kan terjadi maksiat si manapun terjadi karena dua faktor, niat dan kesempatan. Kalau niatnya sudah ada, Kesempatan belum dapat. Sampai kapanpun dia cari-cari, ditunggu-tunggu kapan adanya kesempatan. Kesempatan sudah ada. Tapi niatnya tidak ada, imannya kuat. Ini kalau boleh saya simpulkan di dalam Al-Qur'an Allah mengabadikan dalam surah Yusuf ayat 23 24 walaupun kondisinya masih berpasangan loh salah satu kejadian ini di cerita ini ada seorang perempuan yang bernama Imro'atul Aziz kurang bagaimana resep dan cintanya sama yang namanya Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam. Pada ayat ke-23 Allah menyebutkan lewat bahasa Al-Qur'annya begitu kesempatan datang wa ghallaqatil abwaba pintu-pintu istana dikunci-kunciin. Wakolat berkata dari dalam kamar seorang perempuan yang cantik rupanya memakai pakaian yang transparan. Apa perkataannya? Hai talak bahasa orang Jawa Baratnya Yusuf Kadir. Ini untung aja Yusuf Yusuf Nabi Yusuf pak. Gak tahu kalau Yusuf zaman sekarang ibu. Padahal di saat itu cuma berduaan dan perempuan yang manggil. Di luar kamar ada seorang perempuan pria yang ganteng rupanya Nabiullah Yusuf kesempatan sudah terbuka lebar maka di ayat ke-24-nya Allah lanjutkan lagi cerita ini ketika dipanggil tidak mau panggilan, ternyata perempuan yang keluar. Nggak sabaran dipanggil, nggak mau panggilan, ternyata dikejar. Nggak kena dikejar, dijamret baju dari belakang. Robeklah baju Nabi Yusuf. Pintu terbuka, suami pulang. Bahasa anak sekarang, oh oh kamu ketahuan. Naudzubillah min ini. Jadi lebih-lebih ketika dalam kondisi single parent. Baik, dan Islam pun dan Islam pun sangat memuliakan kaum perempuan ya Ustaz ya. Sangat sampai makanya di dalam Al-Qur'an ada sebuah surah namanya apa Bu? Anis. Ya, An Anis. Enggak ada surat Arijal ya ya ada surat Anis. <laughs> Ya. iya nah karena mulianya perempuan sampai kalau ketika seorang ditinggal suami dan dia pun harus menjalani istilahnya masa idah Betul. Nah, kita akan bahas di segmen berikutnya apa itu masa idah, sampai berapa lama, waktu yang ditentukan termasuk dalam e, eh, masa idah itu. Pemirsa jangan kemana-mana, Titian kolbu akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami, Insya Allah. Kembali lagi di Titian Kobu Pemirsa dan kita masih membahas menjalani hidup sebagai single parents. Nah, bicara mengenai single parents, jika kita sebagai perempuan ditinggal suami atau ditinggalkan dalam keadaan meninggal maksud saya suami dan kita pun juga harus menjaga norma-norma moral kita sebagai seorang single parent atau kita sebut janda gitu. Nah, di dalam Islam pun juga mengatur hal ini ya Ustadz ya. Ya jelas. Kita mengenalnya dengan masa idah. Silakan Ustaz. Di dalam aturan fikih yang merujuk kepada kitab suci Al-Qur'anul Karim, makanya telah diatur dengan begitu rapi dan tertata. Contoh di antaranya surat Al-Baqarah ayat ke-234 Allah Ta'ala lewat bahasa Qur'annya menyebutkan والذين يتوفون أجر والذي يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشرا Walladzina dan orang-orang yang yutawaffawna minkum Suaminya telah meninggal dunia di antara mereka wayadaruna azwa azwaja yatarabbasna dan meninggalkan istrinya jadi dicerai dengan cerai meninggal dunia maka di situ ada bahasa fikih adalah idah buat istrinya sampai dengan begitu gamblang Al-Qur'an menyebutkan arba'ata ashurin wa asroh seberapa lama, seberapa banyak sampai menunggu masa idahnya 4 bulan 10 hari. Jadi seandainya ya Ibu ada yang ditinggal mati oleh suami Begitu ditinggal mati oleh suami Baru seminggu ada datang orang mau melamar Ini mohon maaf ibu Saya percaya ibu cinta sama suaminya Kalau boleh saya eh, simpulkan Abang naik kereta turun di Tegal Makan roti di belah dua Kalau cinta bang Ay jangan ditinggal situ semati kita berdua Saya percaya begitu ya Tapi seandainya ada ini secara fikih ya, harus dijelaskan secara objektif, secara gamblang. Baru sehari meninggal dunia, ya secara perasaan juga pasti nggak pegel lah. Tanah masih basah gitu kan Makanya diatur dalam secara agama Sampai kapan ada yang udah pengen-pengen melamar lagi Belum bisa terjadi menikah lagi Dengan laki-laki lain Sebelum melewati masa idah Masa tunggu sampai 4 bulan 10 hari Jadi oh. yang mau harus sabar ya Ustadz ya. Jelas. <laughs> Iya. Empat bulan sepuluh hari. Iya, arba'ata ashurin hmm. wa asroh. Empat bulan sepuluh hari ketika cerai mati alias ditinggal mati oleh suami. Iya. iya. Lain kalau misalnya yang bercerai Ustadz. Iya. Lain lagi kadang -kadang kan? Kadang kan terjadi, ya Allah ya Rabbi nikah di depan Ka'bah, cerainya di kafe. <laughs> ya, naudzubillah min dalik. Bagaimana? Otomatis kan berarti ini belum meninggal dunia. Nah, maka secara ajaran agama kita ulangkan lagi kepada Al-Qur'an di dalam masuk surah yang sama. Di surah Al-Baqarah ayat ke-228, Allah telah memaparkan, Allah telah menjelaskan lewat bahasa Al-Qur'an yang begitu indah والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ya dan perempuan-perempuan yang dicerai oleh suaminya cerainya bukan cerai mati seperti contoh tadi di awal caranya cerai hidup ibu apa di sini konsekuensinya masa tunggunya alias masa idanya sampai kapan bahasa Quran menjelaskan salah satu guru maksud salah satu guru di sini Walaupun secara jumhur lama terbagi menjadi dua pendapat. Kubu yang pertama menjelaskan apa sampai ditunggu tiga kali menstruasi, tiga kali head. Berarti tiga bulan ya? Ya, hmm. ya itu ya. tiga tiga tiga kali menstruasi. Ya tiga nah, bulan. Hmm. Atau ya pendapat yang kedua menyampaikan menjelaskan bukan pada menstruasinya, tapi melihat kepada alias salah satu kuru tiga kali sujian Nah jadi kalau misalkan menunggu masa idahnya lantas rujuk juga dari suami yang pertama tidak kunjung tiba, ada yang pengen nih untuk mengajak berumah tangga lagi untuk lebih yang menghilangkan kategori single parentnya ya jangan langsung nikah aja nunggu sampai tiga kali sucian atau tiga kali menstruasi baru diperkenankan boleh untuk hidup bersama lagi Begitu. Oh, Kalau misalnya udah nggak tahan nih Ustaz. Iya, nggak boleh dilakukan. Sebulan aja. Nggak boleh. Nggak boleh tuh. Nggak boleh. Nah nanti uh, misalnya <laughs> yeah. menikah nih, uh. belum 40 hari, belum tiga kali menstruasi, uh. dia menikah baru sebulan misalnya menstruasi, itu hukum nikahnya nanti. Iya, hukum nikahnya mah ketika bicara nikah, ya kan arkanul apa? Arkanul nikah khomsah, rukun nikah lima, ada wali, ada calon pengantin perempuannya, ada calon pengantin laki-lakinya, ada kemudian saksi, ada ijab kobul. Itu kalau dipenuhi rukunnya lima, udah sah. Cuman pelaksanaan begitu hukumnya nanti apa? Melanggar kepada aturan yang pertama, itu dosanya besar gitu nah, ya jadi nggak bisa ya kali ustadz ustad dirayu nggak gitu ustad gimana kalau 50 juta tetap rohnya pakai tafim haram gitu ditambahin lagi jadi satu M haram jangan jadi berubah ketika 50 juta tetap rohnya tafim tebal haram ustad gimana kalau ditambahin lagi 100 juta berubah jadi tarkik halom nah untuk bilang nah ustadz yang model begini ustadzah yang model begini makanya nggak sedikit yang masuk ke jurang api nerakanya Allah gara-gara ilmunya. Iya, Begitu Mbak Cece. Tahan iya. saja sih nunggu dua bulan menstruasi lagi. <laughs> iya. Baik Ustaz, kita kasih kesempatan ya sama ibu-ibu kan. yang mau bertanya silakan. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya Ibu Mintatang. Ya. Yeah. Mau tanya Ustaz. Silakan. Uh, sebelum uh, ini apa uh, menjadi janda itu kan mesti ada proses perceraian ya Ustaz ya. Betul. Yang pengen saya ketahui uh, sebenarnya percaya perceraian secara Islam yang benar itu yang bagaimana? karena uh, saya lihat di sekeliling kita itu kan kadang-kadang uh, si istri langsung dikembalikan ke orang tuanya, langsung dikeluarkan dari uh, rumah tempat tinggalnya gitu. Hmm. Kemudian uh, setelah menjadi janda apakah uh, sebagai orang tuanya tidak berhak lagi mencarikan jodohnya gitu Ustaz? Iya. Terima kasih. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama pertanyaannya ya ah, bagaimana cara secara agama? Ya saya mengingatkan kepada para pemirsa juga yang ada di rumah khususnya sebagai suami ya karena diriku kecil saya pun suami dalam rumah tangga saya. Jadi jangan jangan uh, gampang mengutarakan kata-kata cerai. Secara hukum fikih itu yang disebut cerai namanya talak tolak itu ya walaupun secara nas agamanya kata kanjeng Nabi abgudul halal indallah at tolak perbuatan yang hal tapi Allah benci adalah perceraian jadi ketika suami mengatakan kepada istri dengan cara-cara yang soreh kalau bahasa pikirnya yang jelas aku cerai kamu walaupun tanpa diiringi niat dan ini keluar dari kata-kata suami itu jatuh talaknya maka tadi saya itu pesan sekali kepada suami-suami Para pemirsa TV yang ada di rumah Silahkan kalau lagi ribut Itu piring berakrak boleh becalah Karena bisa dicari lagi Bisa dibeli lagi Ya iya ya asal jangan keluar kata-kata gitu Gitu ya Atau kadang-kadang keluar kata-kata sindiran Yang bahasa fikih namanya Itu tolak kinayah Kalau tadi yang jelas sore kalau kinaya sindiran, ucap si suami, diiringi dengan niat, aku pulangkan kamu ke rumah orang tuamu. Kalau diiringi dalam hati niat emang bermaksud mencerai istri, jatuh talaknya. Sementara batasan kita bapak ini di rumah, pemirsa TV ada di rumah, batasan dalam agama cuma ada tiga. Satu, dua, tiga. Oh, jadi secara agama begitu ibu. Gitu makanya walaupun karena nikahnya secara KUA, secara pengadilan sebelum ketuk palu di apa namanya? sebelum ketuk palu di pengadilan belum sah tapi keberkahan kalau dari rumah tunggal ya suami gampang banget mengeluarkan kata-kata gitu udah kecabut pintu berkah pada rumah tangga yang demikian. Oh, oh, oh, oh. Iya. Ya. Karena secara agama udah cerai. Gitu. Nah, kemudian tadi bagaimana Ustaz seandainya sudah terjadi Ya seorang yang sudah mengalami hidup single parent alias kalau itu laki-laki namanya duda, kalau perempuan itu namanya janda, bagaimana? Apakah boleh seorang ibu membantu untuk mencarikan pilihannya? Begitu ya, Ibu ya? Nah, ya, yang jelas memang kalau yang namanya kondisinya sudah menjadi janda, itu pihak nomor tiga alias di sini orang tua kah itu boleh-boleh saja memberikan masukan untuk mencarikan pilihan itu karena tetap yang namanya orang tua terutama orang tua laki daripada perempuan itu tetap masih nanti ketika terjadi akad nikah lagi dapat pilihan berikutnya tetap wajib untuk menikahkan jadi enggak seenaknya mentang-mentang udah janda nikah sendiri enggak itu jadi masih sangat boleh untuk memberikan masukan buat kepada anaknya ia mencari pilihan yang betul-betul sesuai berarti seorang gitu. yang istilahnya janda itu Ustadz waktu menikah dan mempunyai suami tanggung jawab suami. Ketika sudah tidak ada berarti kembali lagi ke orang tua ya Ustadz ya? Ya dalam artian memang kalau untuk menentukan pilihan hmm. Makanya secara hukum fikih ada di dalam kitab yaitu akhir Al-Imam Taqiyuddin apa, menyimpulkan ada yang namanya wali mujibir hmm. Wali mujibir ini wali yang berhak memaksa Memaksa bagaimana? Seandainya kita punya anak perawan hmm. Anak gadis ya pilihan dia kepada si A tapi orang tua nggak setuju hmm. orang tua si perempuan ini, nah itu disebut wali mujbir berlaku di situ boleh berhak memaksa kepada si anaknya kamu jangan nikah ke sana nikah ke sini nah adapun memang ketika kondisinya sudah single parent ya sudah janda itu kalau boleh dikatakan dipresentasikan 75% boleh ada di tangan pada si single parent yang mengalaminya itu sendiri jadi tetap Baik. walaupun orang tua mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan. Iya. Betul. Dan biasanya pilihan orang tua pasti tepat ya Insya Allah. Insya Allah ya. harapan orang tua tentu yang iya, dong. Betul baik. Iya. So ini kita akan lanjutkan iya. dan ibu-ibu iya. juga pasti ada yang mau bertanya lagi ya. Karena kita akan break dulu, ditahan dulu pertanyaannya. Jangan kemana-mana pemirsa. Titian kau buatkan kembali yang satu ini. Insya, Insya Allah. kasih pemirsa Anda masih saya bersama kami di Titian kompu dan kita masih saja membahas mengenai menjalani hidup sebagai single parents. Nah, kalau tadi kita masih membahas masa idah. Ternyata masa idah itu tadi kita bicara mengenai seorang janda yang cerai yang ditinggal cerai suaminya, mati, cerai hidup. Mm -hmm. Ada lagi cerai yang belum didukul. Hmm, nah, hmm, ya maksudnya apa? menikah hmm. tapi ya belum disentuh. Oh. Udah cerai. Nah. Mau malam pertama pingsan gubrak langsung meninggal yeah, Iya. Yeah. Iya. Itu tetap berarti cari mati. Iya. Yeah. Kalau begitu kalau ini enggak, kedua-duanya hidup tapi belum diapa-apain. Mm -hmm. Gitu. Ya memang padahal kan yang namanya pengantin baru tuh sendiri kan pergi belanja ke pasar baru, mobil kijang nggak ada naik Paling enak kualitas rumah tangga pengantin baru. Kan belum masuk kamar dengkul udah gemeter. <laughs> ya, hadirat rahimakumullah. Nah ini lain lagi masalahnya. Jadi Al-Qur'an dalam surah eh, Al-Ahzab ayat ke-49 makanya ada lagi terjadi perceraian begitu habis nikah cerai belum dia apa gitu nah maka ini perempuan secara objektif Al-Quran menyebutkan itu nggak ada masa idahnya gitu. makanya nggak ada masa tunggunya jadi seandainya setelah itu ada lagi yang pengen silakan langsung nikah lagi kalau cerah kalau istilah fikih namanya cerai kobra dukhul itu ya dia ya, cerai sebelum terjadi persetubuhan alias belum dicolek-colek masih hmm. nah, orisinil <laughs> Halo, iya. Ustadz kok misalnya yang biasa dicolek-colek sampai maaf me, me, apa, memasuki masa menopause Ah, gimana gimana? <laughs> Ah. Misalnya seorang uh, ibu uh, yang meninggal suaminya yeah. menjadi seorang single uh, eh, parent dan dia menopause, Ustaz masa menopause. Nah itu masa idahnya dihitung atau bagaimana? Jelas, kalau sudah menopause ya makanya tadi baru tiga saya jelaskan ada yang pertama biar betul-betul nggak buyar pembahasan kita ya idah ditinggal mati suami idah karena cerai hidup ada yang belum disentuh ada lagi yang seandainya kondisi perempuannya sudah tidak menstruasi alias sudah monopus dan ada lagi ya laki-laki yang ingin mengajak berumah tangga artinya sudah terjadi perceraian. Dan di sini masa idahnya agama mengatur sampai tiga bulan lamanya. Gitu ya. Jadi setelah selesai tiga bulan boleh seandainya mau melanjutkan jenjang rumah tangga yang baru diperbolehkan akad nikah. Ada yang terakhir dia tuntas apa? Yang dicerai ketika lagi hamil. Nah, ya. Nah, ini dengan begitu jelas Al-Qur'an pada surah At-Talaq ayat ke-4 bisa kita dapatkan wa ulatul ahmani ajaluhunna ayyadna hamlahunna Nah, di sini apa? Seandainya dicerai dalam kondisi hamil, maka si perempuan yang dicerai itu juga punya masa idah sampai kapan? Sampai lahir bayi yang dikandungnya. Begitu secara agama diatur. Boleh, karena itu seandainya ada yang ngajak lagi untuk berumah tangga, baru dipersilahkan. Sampai nunggu nah, melahirkan. Nah, sampai ya. selesai pelajaran. Iya deh, ya. baik. Ibu ada yang mau bertanya lagi? Silahkan Ibu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Mungkin kalau pertanyaannya sudah dijawab tadi ya, mungkin secara keseluruhan ada mungkin pertanyaan lain. Atau saya mau ini, ada tadi saya ngobrol-ngobrol ada ibu di depan saya, Bu ya. Subhanallah ibu menjalani hidup sebagai single parents ya. Dan nah ibu ketika bapak nih meninggal ya ibu ya pertama kali pastinya kan sedih ya Bu ya. Subhanallah. Ibu menikah sudah berapa lama? 39 ya Allah kita nyampe nggak Ustaz ya 39 subhanallah. Amin insyaallah. Iya ya, amin ya. Nah, Ibu sampai sekarang Ibu masih bisa bertahan, tegar Ibu ya. Nah, Ibu punya resep apa sih Bu supaya pemirsa di rumah tahu? Silahkan Alhamdulillah, oh, karena saya ini harus menjalani hidup. Iya. Jadi saya harus menerima iya. kehendak Allah. Betul. Jadi saya oh, sibukkan diri saya mm -hmm. dengan mengikuti uh, bermacam-macam kegiatan mm -hmm. seperti majelis taklim, mm -hmm. uh, olahraga. Mm -hmm. Ya seperti ibu-ibu sekarang lah ikut arisan Iya, iya, iya Jadi saya menyibukkan diri saya dengan itu mm -hmm. Dan kadang-kadang mengantarkan cucu Kalau cucu. bisa diantarin mm -hmm. Berarti ibu sekarang MC, MC. Momong cucu <laughs> Iya Nah, Bu, untuk pasti awal-awal mungkin bulan pertama kedua ibu merasakan ya bu ya nggak ada bapak itu sangat sedih ya iya nah pastinya juga dengan anak-anak pun ibu juga harus selalu senantiasa menjadi pendamping anak-anak ya bu ya bagaimana sih bu untuk menguatkan hati anak-anak ya tentunya dengan sedikit agak sedikit dekat Ibu mike Oh, ya? Eh, saya uh -huh. harus lebih kuat dulu. Iya. Nah, baru barangkali anak-anak saya bisa kuat gitu. Mm -hmm. Jadi saya dengan memberikan contoh kepada anak-anak mm -hmm. bagaimana kalau kita ini sudah ditinggalkan oleh papa begitu. Iya. Hmm. Baik, Ibu terima kasih sharingnya iya, Bu ya. Insya Allah bermanfaat bagi yang lain Ibu ya yang iya, berada di rumah untuk menyaksikan titian gol. Nah Ustaz kayak Ibu maaf Ibu siapa tadi saya lupa nanya. Eh, Ibu Umar Bakri. Ibu Umar, Umar Bakri. Umar Bakri. Iya. Bukan guru SD ya? Iya. <laughs> nah Ustaz Subhanallah ya ada istilahnya ada contoh di depan kita kenapa Ibu? Ketua Majelis Taklim, subhanallah. Ibu Umar begitu survive ketika yes. Iya. suami ibu sudah tidak ada ya. dan ini harus kita contoh dan tiru. Makanya Ustadz, maaf dalam arti kata perempuan itu harus bisa istilahnya pintar ya Ustadz ya. Dalam arti kata nanti kita punya keterampilan apa untuk bisa survive dalam hidup ke depan tanpa ada suami ya. apa ya Ustadz ya misalnya perempuan kita harus pintar, bisa mandiri, nggak apa-apa ya Ustaz ya? Ya kan dicontohkan oleh dua figur istri Nabi ada yang apa lebih mengedepankan kepada karir ya di antaranya yang model Siti Khadijah ada yang sebagai perempuan ya apa mengedepankan intelektual Siti Aisyah makanya secara mencatat di usia 12 tahun sudah hafal 6000 hadisnya Rasulullah berdasarkan sanad dan matannya kita udah berapa belas tahun ibu apa masuk Islam, udah berapa hadisnya jadi dihafal. <laughs> nah inilah, jadi boleh dikatakan memang modalnya yang pertama, saya yakin pelajaran dari ibu Umar ini apa yang pernah tertanamkan? Karena nikahnya dulu dengan suami karena imannya. Jadi ketika sudah ditinggal, emang pulangnya tanpa iman nonsen orang bisa tetap istiqomah. Ketika imannya mantap, Insya Allah, ya Allah manusiawi kok siapapun orangnya pasti sangat amat sedih. Tapi dia kuda untuk pengambalian yang selalu bisa mengatakan dengan begitu tegas. Qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Begitu kan ibu ya. Nah makanya saya yakin temanya nih Mbak makanya bisa langgeng 39 tahun. Karena selalu dari awal pasti nggak ada dusta di antara kita. Iya, begitu pasti. Nah itu imannya yang kedua memang perlu kita contoh buat pemirsa yang ada di rumah, baik itu single yang perempuan maupun laki-laki, pasti ini ketika bisa di ekspresikan, disalurkan. Bahkan tadi kan kita dengar langsung sebagai ketua majelis taklim. Berarti gak salah. Kenapa? Karena dia ambil sikap nasihat dari Nabi tetap berkumpul mujala satu solihin, memiliki teman-teman yang soleh. Jadi begitu lagi down sedikit, ya itu ada yang nangkep teman-teman, yuk ke pengajian. Oh. Ini kan kadang-kadang ya manusiawi siapapun orangnya Mau ustadz, mau ustazah, mau orang biasa Ada kadang-kadang pasang surutnya imannya Ketika don, karena temannya orang yang soleh Ngajak duduk ke majlis ilmu Nggak ngajak ke tempat yang lain begitu kan ibu ya ini betul-betul iya eh, subhanallah jadi positif ya bu ya nggak ada bapak pun ibu banyak sekali kegiatan di luar rumah dan positif dan insya Allah menjadi ketua majelis taklim lagi <laughs> iya baik nah uh, Ustaz kembali lagi uh, kalau misalnya ada seorang yang uh, janda gitu Ustaz ya terus dia memilih tidak menikah lagi gitu karena memang mungkin ya trauma ataupun apa jadi ya udah sepanjang hidupnya dia dia berjanji saya tidak akan menikah lagi nah dalam Islam pun nikah itu kan sunnah ya Ustaz ya Betul. itu bagaimana Ustaz ya tidak apa-apa yang penting dia bisa menjaga -hmm. apa kalau bahasa Nabi perempuan memasuk masuk surga sebenarnya gampang sekali ya ini sebagai tambahan pengetahuan buat kaum ibu ada di sini, pemirsa Tuhan ada di rumah. Ila salatil mara'atu khamsaha وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها دخلت الجنة perempuan-perempuan yang soleha mau masuk surga di mana Nabi menggambarkan garantinya kata Nabi mampu melaksanakan empat hal pasti surga balasannya mana lima waktu dikerjakan puasa Ramadan jika nggak ada uzur dilaksanakan yang ketiga ini Walaupun dia nggak mau menikah lagi silakan, tapi dia mampu apa? Wah, hafidot farjaha, dia mampu menjaga kehormatannya. Ini yang lebih terberat lagi. Nah, kemudian apa? Yang di saat masih ada suami, dia mampu memahati perintah suami yang baik. Pasti kata Nabi, perempuan yang demikian calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya berkeyakinan nggak mau menikah lagi dan bisa konsekuensinya menjaga kehormatannya, silahkan. Begitu. Dan ada juga yang mungkin sebagian memilih buru-buru menikah ya Ustaz karena yaitu khawatir fitnah ya Ustaz ya. Dalam artian kalau misalkan ya dia tidak bisa yakin menjaga kehormatannya dan udah ada pilihannya daripada tergelincir pada perbuatan zina. Dan disitu situ kamu wajib untuk apa? Terjadi pernikahan. Jadi nggak nggak mesti harus nikah lagi, juga ya tidak dilarang kalau tidak menikah lagi. Kita tanya diri kita. Gitu. Tidak menikah harus bisa menjaga kehormatan. Ya? Betul. Iya baik. Ustaz tadi kita akan lanjutkan dengan kesimpulan ya, iya. ibu-ibu. Ya. Bisa jangan kemana-mana. Titian Kolbu akan kembali dengan kesimpulan yang akan diberikan oleh Ustaz Taufikur Rahman. Tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. lagi di Dutian Kolbo Pemirsa dan kita masih membahas mengenai hidup sebagai single parents dan untuk segmen ini tadi saya sebelum Ustadz memasuk uh, kesimpulan tadi mau nanya tapi ternyata ada ibu-ibu yang penasaran pengen nanya lagi silakan ibu saya kasih kesempatan iya terima kasih iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Nana Mulyono saya mau menanyakan Ustadz, apakah betul jika seorang janda tidak menikah lagi, maka kelak dia akan dipertemukan dengan suaminya di akhirat. Yang akan yang menimbulkan sedikit penasaran juga nih Ustadz. Nah seandainya suaminya itu di, di surga sih nggak masalah Ustadz. Tapi seandainya suaminya di neraka, <laughs> Subhanallah apakah kita hmm. juga akan terseret ke neraka lagi tapi mudah-mudahan tidak terjadi yeah. Iya. bagaimana seandainya seperti itu yeah. terima kasih iya. assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh satu surga satu neraka enggak kompak banget ya bu ya tuh jangan sampai bu oh ya pengennya di surga ketemu ya bu <laughs> <laughs> silakan Ustaz. Yeah. Jadi benar kata-kata ibu yang tadi ditanyakan Memang Nabi menjanjikan Ya bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suami Dia setia Dia menjalankan perintah agama Mampu menjaga kehormatannya Ya dikala suami sudah meninggal dunia Nah itu betul-betul janjinya Seandainya betul mengsoleh dan soleha Walaupun nanti proses masuk surganya kan terkandung kembali kepada amaliyahnya masing-masing. Tapi seandainya kita berbicara menjadi calon penghuni surga Allah, menjadi calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, itu pasti dipertemukan. Iya. Iya Iya Cuman Ibu, ya, di sana nggak ada orang tua. Ya, itu bagi istri-istri, Ibu sekarang udah berapa usianya? Pakai mic Ibu, boleh ya. silakan. Baru 60. Baru 60. puluh Ya, <laughs> iya, di sana nggak ada 60 Ibu. 30. Kembali dari 30 ke bawah lagi. Subhanallah. Di sana nggak ada istilah tidur. Kita yang namanya di dunia lagi honeymoon bulan madu, itu tidur terputus ya nikmatnya. Terputus, di surga nggak ada. Di surga nggak ngerasain buang hajat. Kita lagi makan enak ibu. Begitu kekenyangan, buang hajat enak gak? Nggak enak kan? Di surga nggak ngalamin gitu. Semua sudah nikmat semuanya gitu. Iya. Dan kondisinya kalau boleh diambarkan dalam Al-Qur'an, ini disimpulkan saja baik suami maupun istri Allah pertemukan semua dalam kondisi mari oris, masih orisinal semuanya. Kualitas iya. pengantin baru semua. Kalau istrinya lebih dari satu gimana? Gimana? Kalau istrinya lebih dari satu, <laughs> yang istri yang mana yang dipertemukan? Jadi istrinya istrinya lebih lebih dari satu. Lebih dari satu. Lebih dari satu. Ya, ada dua, ada tiga, mungkin uh, seperti itu. Dan ada semuanya. Kan dipertemukannya yang mana? Iya, semuanya yang... dipertemukan. Ah. Tapi kan ter tergantung amal amal amal. Nah, tadi kembali kepada amaliyahnya ya berbicara yang namanya tadi amalia Nabi pun dalam satu doa pernah meminta ampun pada Allah ya Allah maafkan saya ketika saya tidak mampu berbuat adil terhadap istri saya itu panutan seorang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nah ini dari kembali kepada amalia yang jelas apa dalam bahasa surah al waqiyah ada ashabul yamin ada ashabul simal Nah, ketika ashabul yamin jelas garantinya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ashabul simal kan ada tetap mungkin nanti Allah izinkan masuk surganya Allah, tapi kadang-kadang ada proses. Ya pakaian karena ini kotor jangan langsung langsung dimasukin ke lemari dong, Bu. Ya ada proses pencucian dulu, ada proses disikat dulu, ada proses distriska dulu, udah rapi baru dipertemukan. Begitu. Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam enggak ada jemur. Pokoknya Bu di surga mah sebab enak nikmat Bu, kan? kalau boleh oh. saya sampaikan, sempat ada nanya begitu lagi pengajian. Pak Yai, mohon maaf, lantas gimana kalau Allah apa Nabi menjadikan sampai tampil dapat 70 bidadari, terus istrinya lebih dari satu atau iya, satu dari apa lebih dari satu, tiga atau empat, ya bahasa Prancisnya ikan betok buah markisa, satu kepentok semuanya berasa. <laughs> Begitu. <laughs> iya, baik Ustaz kesimpulan tapi waktunya terbatas singkat padat dan jelas mengenai seorang yang menjalani hidup sebagai single parents itu eh, apa yang harus kita punya terutama dalam masalah iman kita ya Ustaz. Iya. Ya, makanya siap atau enggak siap, nerima atau enggak nerima, tetap selalu pupuk daripada keimanan kita selalu kita tinggikan. Jadi walaupun kondisinya masih berpasangan ataupun masih single per masih bujangan atau dalam artian sudah berumah tangga kemudian pecah di tengah jalan, kalau iman kita tetap kita pupuk, nggak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Insya Allah kita tetap mampu menjaga kehormatannya. Nah, makanya di antara iman bagaimana memupuk iman itu cari teman, teman-teman yang soleh dan soleha. Kalau sudah begini, insya Allah kemarunda dari marunda sudah ke Bali Matraman. Walaupun duda maupun janda, insya Allah hatinya tetap selalu beriman. Insya Allah. Justru bukan menjadi seorang yang single parent jadi kebablasan untuk bergaul sana kemari ya Ustadz ya. Justru harus ya meredakan uh, apa ya emosi jiwanya, pandangannya, menundukkan ya Ustadz ya. Yeah. Supaya kita tidak tergelincir. Iya. Dan bagaimanapun juga hidup sebagai eh, single parents itu juga ya itu tadi Bu ya tidak mudah dan balik lagi kita selalu harus berdoa dan berharap semoga diberi kekuatan ya Ustadz ya. sabaran ketabahan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz terima kasih banyak waktunya, ilmunya subhanallah kita semakin mengerti ya Bu tentang seorang yang menjadi eh, single parents walaupun yang tidak tetap kita harus menjaga keimanan dan kehormatan kita. Baik, Terima kasih ya ibu-ibu yang hadir di sini sudah silaturahim. Insya Allah kita ketemu lagi. Terima kasih masjidnya, majlis talimnya sudah dipinjam. Dan terima kasih juga kepada pemirsa atas kesetiaan Anda selama satu jam ini. Dan jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan titian kolbu setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam setengah empat pagi hanya di TV One. Menuntut ilmu suatu kewajiban tapi alangkah lebih baik jika kita mengamalkannya. Cici Kirani, Ustaz Taufik Kurahman dan kru yang hadir di sini pamit undur diri. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.